Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang ha ha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 Kita dalam bahaya. Sana, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh. Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, Ulan dari dibawa lari Mak Rompang. Oh, iya, iya, iya, iya, iya, Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. ingin meminta kembang goyangmu ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompang mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Gadis itu tidak lain adalah Mak Rompang yang keganasannya sangat mengerikan. Sayang, laki-laki muda itu tidak menyadari karena dia sudah terpengaruh oleh kecantikan Mak Rompang. Namun bapak dan ibu Punto mulai curiga bahwa anaknya sedang berada dalam cengkraman siluman perempuan yang sangat cantik. Keadaan Punto ini sudah menjadi pembicaraan di kampungnya. Orang-orang kampung menaruh kasihan. Bahkan ada yang berniat untuk menolong Punto. Teman Punto yang bernama Jatuh juga kasihan pada sahabatnya itu. Namun secara perlahan-lahan, Jatuh pun mulai tergoda dengan Mak Rompang. Bahkan kembang goyang yang mengandung racun sudah berada di tangan Jatuh. dia baru datang. Kakang, sudah lama menungguku? Uh, sudah. Apa kata mereka? Siapa? Punto dan kedua orang tuanya. Oh, mereka hanya menawarkan mampir ke rumah. Tapi aku tidak bisa karena aku harus cepat pulang. Ah, uh, kenapa? Mungkin kedua orang tuaku sedang mencariku. Uh, mari, saya antar pulang. <laughs> Jangan, tidak usah. Nanti aku kena marah. Loh, Siapa yang memarahi kamu? Orang tuaku. Harusnya kedua orang tuamu gembira bahwa anaknya ada yang mengawal pulang tengah malam begini. Ah, Kakang tidak mengerti sifat orang tuaku. Ah, baiklah, tapi aku harus mengantarkan kamu pulang. Tidak usah, lain kali saja, Kang. Bukankah kemarin kita sudah janji bahwa aku akan datang lagi ke rumahmu malam ah, ini? Besok saja, jangan sekarang. Nah, aku pulang dulu ya. Oh, tunggu dulu. Ah, ada apa lagi, Kang? Aku ingin bertanya tentang kembang goyang ini padamu. Sudah, uh, sudah, simpan sajalah dulu. Kalau Akang masih ingin bertemu denganku. Uh, bukan begitu maksudku. Apalagi? Uh, kenapa tanganku bisa mengeluarkan darah yang berwarna ungu ketika terluka oleh ujung kembang goyang ini? Uh, mana? Uh, nih, lihatlah. mana lukanya? Uh, ini. Uh, iya. Eh. Uh. Tidak ada kan? Uh, tadi siang luka itu ada. Bahkan masih mengeluarkan darah. Itu hanya perasaan Akang saja. Sudah ya, aku pulang dulu. Uh, tunggu, tunggu. Ada apa lagi, Kang? Uh, aku ingin tahu siapa namamu. Lain kali saja kan bisa. Sekarang saja. Lain kali saja, Kang. Loh, kok mahal betul untuk mengetahui namamu? Bukan mahal. Ah, sudahlah, aku pulang dulu. Aku akan tetap mengantarkan kamu pulang. Wah, Kang Jatuh ini tidak mau mengerti. Kamu tahu namaku? Tahu? Tahu dari mana? Dari Kang Kunto. Eh, kok Kang Jatuh mengikuti aku terus? Kan aku sudah bilang bahwa aku tetap akan mengantarkan kamu pulang. Ya, terserahlah. Tapi kalau terjadi apa-apa pada diri Kang Jatuh, jangan menyesal ya. Kenapa? Huh? Orang tuamu akan memarahi aku. <laughs> Bagiku itu tidak apa-apa. Aku adalah pemuda yang paling hormat terhadap orang tua, apalagi orang tuamu. Eh, kenapa kita lewat di sini? Memang ke sini jalannya. Ah, betul kalau begitu. Tadi siang aku dan Punto juga melewati semak-semak ini. Ah, dan kita sebentar lagi akan melewati sungai kan? Ah, kemana gadis itu? Kok hilang? Hei! Aku belum tahu nama gadis cantik itu. Aku tidak tahu harus memanggil siapa. Hei! Sekarang, aku harus kembali ke jalan semula. Daripada tersesat di tengah hutan ini. Laki-laki muda yang bernama Jatuh itu masih berputar-putar di tempat dia berpisah dengan gadis cantik yang bernama Mak Rompang. Jatuh seolah-olah tidak tahu jalan pulang, sehingga laki-laki muda itu duduk di tanah karena kecapean. Di tempat lain di puncak Gunung Raya, Batara sedang tertidur pulas. Tampak sekali pada raut wajah Batara bahwa dia masih di dalam rasa duka dan kesedihan yang dalam. Dan di dalam tidur nyenyaknya itu, Batara bermimpi. Mimpi bertemu dengan harimau putih yang pernah dilihatnya di kuburan Kimujur beberapa hari yang lalu.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 Harimau putih ini ada lagi di sini. Dia selalu mengawasi aku. Apakah betul dia adalah jelmaan guruku Kimujur? Seperti yang dikatakan oleh Nyesepi. Uh, oh, kenapa kau selalu curiga padaku, Batara? Hari Harimau putih ini bisa bicara. Kenapa? Uh, kau takut melihat wujudku ini? Ah, siapakah sebenarnya Aki ini? Apakah itu perlu kau ketahui, Batara? Perlu, Ki. Siapa tahu aku sedang berhadapan dengan jermaan guruku Ki Mujur. Oh, aku adalah suruhan Ki Mujur. Aku bernama Aki Pat. Maaf Aki Patok. Aku tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Sehingga mungkin dari tadi sikapku kurang berkenan di hati Aki Patok. Uh, ya, sudahlah. Tidak usah kau pikirkan tata krama seperti itu. Karena aku tidak memusingkan lagi hal-hal semacam itu. Apalagi terhadap murid Kimucur seperti kamu ini, Batara. Kalau boleh aku bertanya, apakah guruku juga akan menjelma menjadi harimau putih seperti Aki Patok ini? Oh, tidak. Yang dimaksud oleh Nyisepi itu adalah aku. Sayang, waktu Kimujur meninggal, Aku sedang tidak berada di sini. Kalau tidak, tentu aku tahu penyebab kematian Ki Mujur. Menurut Aki Patok, guruku meninggal secara tidak wajar. Iya, rasanya begitu. Tapi aku tidak mengetahui perbuatan siapa. Maaf Aki Patok, Selama aku menjadi murid Kimujur, belum pernah aku ketahui bahwa Kimujur mempunyai suruhan harimau putih seperti Aki Patok ini. Ki masih merahasiakannya padamu. Karena belum sampai waktunya untuk kau ketahui. Tapi sayang, Kimujur sudah pergi. Sehingga mau tidak mau, aku datang padamu. Harapanku, kalau kau bersedia, maka aku akan menjadi suruhanmu. Menjadi suruhanku? Ya, aku akan melakukan tugasku semasa Ki hidup dulu. Misalnya, Ki? Misalnya, aku bersedia jadi tungganganmu. Bila kau ingin bepergian jauh, dan aku akan mengantarmu sampai di tujuan hanya dalam sekejap saja. Lalu, apalagi tugas Aki Patok semasa guruku hidup? Aku menggantikan Kimujur dalam sebuah perkelahian bila Kimujur lelah. Ah, rasanya aku memperbudak Aki Patok. Aku tidak sampai hati menerima tawaran ini, Aki Patok. Kalau kau tidak mau menerima, Patara, maka aku akan sedih sepanjang hayatku. Aki Patok tidak usah merasa sedih, karena ini permintaanku sendiri. Ah, jangan, Patara. Jangan. Kalau kau tidak menerima, berarti aku melanggar sumpah terhadap Ki Mujur. Sumpah? Sumpah apa Ki Patok? Wah, panjang ceritanya Batara. Tidak akan habis satu hari bila aku ceritakan padamu. Ah, ceritakan singkatnya saja. Nah, nantilah kalau ada waktu senggang namun aku sengaja datang dalam mimpimu karena aku takut kalau kau terkejut bila aku datang di alam nyata. Bahkan ketika pertama kali aku menampakkan diriku di kuburan Kimujur, kau terlihat ragu-ragu. Jadi aku, aku sedang bermimpi. Mimpi rupanya aku. Ah, mimpi yang aneh. Kalau terjadi bukan di alam mimpi, maka aku akan bingung menolak permintaan Aki Patok itu. Hah? Aku mendengar suara harimau. Apakah di luar gubukku ini ada harimau? Oh, suara harimau itu kembali terdengar. Kali ini persis di depan pintu kubuku. Coba aku lihat. harimau putih. Oh, kini bukan dalam mimpi aku bertemu dengan harimau putih ini. Tapi benar-benar di alam nyata. Apakah benar ini harimau yang bernama Aki Ah, Aki Patok? Eh, harimau ini memandangku dengan ramah. Bahkan dia duduk di lantai. Aki Patok, dia tidak bisa bicara. Seperti yang aku alami di dalam mimpi. Baiklah, aku akan bicara dengannya melalui Smedi. Akipatokah yang datang tengah malam begini? Eh, eh, eh, Betul, Batara. Untuk apa Akipatok datang padaku? Karena kau belum memberikan jawab. Bukankah aku sudah menjawabnya tadi di dalam mimpi? Yang aku butuhkan adalah jawaban ya, bukan menolak kehadiranku. Kalau aku jawab ya, apa yang akan Patok lakukan untukku? Seperti yang telah aku katakan di dalam mimpimu tadi. Tapi yang paling penting, bahwa aku akan menemanimu di dalam menumpas kejahatan di muka bumi ini. Baiklah, aku terima permintaan Aki Patok. Karena tujuan Aki Patok sangat mulia. Oh, terima kasih Batara. Kau ternyata murid yang baik. Tidak salah Kimujur memilihmu sebagai muridnya. Oh, Batara, kenapa kau mengurung diri di puncak Gunung Raya ini? Sementara kejahatan-kejahatan sedang berlangsung di desa-desa di bawah sana. Memang banyak kejahatan sedang berlangsung, Adipatong. Namun aku belum mampu menumpasnya. Kalau kau mengurung diri di sini, tentu saja kau tidak akan bisa membasminya. Tapi kalau kau coba, mungkin saja kau bisa menolong orang-orang yang sedang di dalam bahaya. Baiklah, kini kemana kita harus pergi? Terserah padamu, Batara. Aku siap mengantarkan kemana tujuanmu. Baik, mari antarkan aku ke kampung halamanku. Marilah, buanglah perasaan murung yang berkepanjangan itu. Ah, aneh juga. Aku bisa bicara dengan Aki Patok ini di dalam semediku. Hmm. Patok seolah-olah menyuruhku naik ke atas punggungnya. Baiklah, Aki Patok. Aku akan naik ke atas punggungmu. Batara naik ke atas punggung harimau putih yang bernama Aki Patok itu. Lalu dalam sekejap, harimau putih itu sudah melompat menuruni gunung raya. Di dalam kegelapan malam yang hanya diterangi oleh kerlipan ribuan bintang di langit, Batara dan harimau tunggangannya tampak berkelebat putih menembus kabut yang menutupi lereng gunung. Dan dalam sekejap, Batara sudah hilang menembus kegelapan malam.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 Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan, minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit perut dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan,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 supaya orang-orang kampung ini tidak terkejut melihat kehadiran kita. Hah? Harimau tungganganku itu hilang. Desa Kumbang. Kalau tidak salah, di sini asal kampung Ibu Gandini. Hmm, Gandini. Dia ada di sini. Gandini? Oh, Kang Batara? Ah, rupanya kau sedang hamil. Oh, iya. Terima kasih atas bingkisan kiriman Kang Batara di saat pesta perkawinanku dulu. Cantik ya, utusan Kang Batara itu? Oh, yang mengirim bingkisan itu kawanku. Karena aku tidak bisa hadir di saat pesta perkawinan itu. Mana suamimu? Uh, dia di kota raja. Tapi sebentar lagi sudah ada penggantinya. Pengganti suamimu? Ini bayi di dalam kandunganku ini? Oh, aku turut bahagia bila kau melahirkan nanti. Terima kasih. Kenapa kau berada di sini? Menyepi sambil menunggu kelahiran bayiku. Kapan pulang ke Lubuk Mentilin? Entahlah, aku tidak tahu. Bahkan rasanya aku tidak suka tinggal di sana. Semenjak Kisabrang menjadi lurah. Kang Batara belum tahu kan? Aku sudah tahu bahwa Kisabrang menjadi lurah. Namun sayang Kira Keso marhum tidak pernah percaya kalau Kisabrang itu adalah musuh Kirekso, musuh dalam selimut. Itulah kekurangan ayahku. Kalau Kirekso sudah mempercayai seseorang, maka sulit untuk mengatakan keburukan orang itu di hadapan Kirekso. Ah. Kang Batara sekarang mau kemana? Mungkin ke Lubuk Mentilin. Lubuk Mentilin masih jauh. Bermalamlah di rumah kakek dan nenekku barang satu malam. Terima kasih Gandini. Kenapa? Aku ingin cepat sampai ke Lubuk Mentilin Kang Batara tidak mau menerima tawaranku ini? Bukannya tidak mau, tapi aku ingin meneruskan perjalananku sekarang. Baiklah, tapi kalau Kang Batara lewat di sini lagi, aku harap Kang Batara tidak menolak tawaranku untuk bermalam di sini. Iya. Ah, siapa yang berputar-putar di tengah hutan itu? Lebih baik aku dekati dia. Pasti dia sedang tersesat. Hai, Kisanak? Hah? Kisanak mau kemana? Uh, aku masih di sini. Kisanak mau kemana? Uh, siapa Kisanak? Aku pengembara yang kebetulan lewat di sini. Hmm, Kisanak mau kemana? Aku mau ke rumah kawanku. Tapi aku tidak tahu lagi jalan ke rumahnya. Kisana tampaknya sedang tersesat di hutan ini. Uh, aku tidak tahu. Tapi aku sejak tadi malam berada di sini. Di mana kampung Kisanak? Aku berasal dari dusun Gumba. Kalau mau pulang, aku bersedia mengantarkan Kisana ke dusun itu. Uh, terima kasih. Tapi aku ingin ke rumah kawanku itu. Oh, orang ini tampaknya sedang terpengaruh sesuatu. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm -mm. Kok udah loyo begitu ya?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 pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-8 Racun Kembang Goyang